cencak-cencak niku mawon pun. Terus belajar acting. Saat ini wonten sekolahnya tenggini Jakarta mereka, sampai tenggini DKJ khusus min, minta di kursus acting. Oh, rasa suwe-suwe, nek, nek sekolah sampai nonton mereka sampai sekolah peran segala macam suwe, kayak sekolah tinggi nonton, Tapi nek jenengan jaluk kursus saja sebentar saulan itu pun cukup mau ngguni rutno mlakune kiai watuke kiai deheme kiai elkoknya kiai tuh diwarai lho wong kanca bintang film nih, iklan negara niku saged nirukno Kiai Hasyim Asy'ari ya sepuh ndi sampean itu anake Idris Ardi ini niku malah nirutno Kiai Dahlan s i n g g a w e n Muhammadiyah ni tu. Kau sawatu eh sak macam-macam Pun Pon sip n g a t a mawa d a w e Kiai gawean tu. Biasa ni kini kuatan. Kiai s i n g g a w e a n diurus. k a m p ijazah. Mungkin kiai kau ijazah. Bangku dokter apa biar? Ustad, Ustad niki malah Indonesia ini aneh. Ustad niku niku asal usulnya nek tenggine Arab niku profesor, Ustad niku. Sampai takut akeh ngomong sing tahu teng Arab niku. Ustad menika profesor. Ning kene Ustad niku anonim kalih mubalek karo dai. Ngoten. Eh nek sing rodok tuwa kiai isih nom ustaz Indonesia yang aneh tenan Tapi betul namanya takoi belas orang tahu si takoi. Mangke lagi konangan nek kecentok. Centok niku ora pati kaya kiai lakune oh, niku lha sing ahli akting wae arang-arang ketentok niku mulane sing kathah niku sing dadi ustad niku artis mergo artis pun ada modal akting artis-artis sing pindah dadi ustad niku kathah Tur niku dalile bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunia ya enak, neng akhirat ya enak. <laughs> Neng dunia untuk neng gone akhirat untuk ganjaran. Jadi ke atas yang jadi anu iki. ustad. <laughs> Eh, itu nih. Lah sampean sak niki sepundi nek sampean nih. niki iki ulah kiai tenan apa ora? Iki ustad apa ora? Oh iku wis gawean dhewe tapi dibantu kalau pers. Wah, wis tambah dadi pun ora ana sing mempertanyakan. Wah, kira terus kacau. Ditambah malih wong niku boten nate membicarakan ulama iki bahasa Indonesia apa bahasa Arab. Boten nate, tiyang bakas ulama sing diomong-omongno iku maksudnya ulama bahasa Indonesia apa ulama bahasa Arab ora tau dibatas. sing bar untuk menistakan ulama Allah Allah, nomor sing hari itu tapi ora tahu didefinisikan ulama itu ulama Indonesia apa ulama Arab Mergo bahasa Indonesia ini kata, sing kata ini gue assembling. Bahan baku neko Arab. Sampai itu gini kamus besar bahasa Indonesia. Hampir 35% bahan baku dari Arab. Ini Niku wakil rakyat ini niku sedaya ngaji bahasa Arab. Majelis permusyawaratan rakyat bahasa Arab kafir, Dewan perwakilan rakyat niku assembling bahasa Arab kabeh saking ora tau dibakas akhirnya wong kadang-kadang gegeran mergo padha-padha gak ngertine gegeran mergo padha-padha gak ngertine contohnya silaturahim kalau silaturahmi gue gencik sing bener silaturahim Ya ora silaturahmi, silaturahim. Padha ora ngertine. Nek kedua-duanya padha bener ya. Silaturahmi niku wis assembling. Silaturahim isih asli bahasa Arab. Silaturahim isih asli bahasa Arab. Terus di Indonesia no jadi silaturahmi. Sampai golek itu kamus bahasa Indonesia Ono silaturahmi ora ana silaturahim tenggine kamus Arab ono silaturahim ora ana silaturahim modelnya wong Indonesia jiko saka bahasa Arab tapi teng mriki diwahi dhewe manane mbah ditambahi mbah dikembangkan oh, sak karepe wong Indonesia wong pancen bahasa Indonesia kaya jamaah niku jamaah niku nek cara Arab maknane wong akeh maknane nek teng Indonesia ini iso wong siji tok ya jamaah jamaah haji dari mana lho <laughs> yo dididik mok siji kok jamaah Indonesia ulama menika ana sing bahasa Arab ana sing bahasa Indonesia sing bahasa Arab niku jamak jamaah alim orang yang berpengetahuan kalau banyak namanya ulama memiliki sama gula itu kamus ulama niku mufrad Mulanya orang pidato eh, para ulama yang terhormat Buat kenapa napa mereka itu bahasa Indonesia ulama ya. Nek cara Arab gak kena, mereka para itu ada tul jam'i. Para ya para hadir, tidak boleh para hadirin. Tapi para ulama boleh karena ulama bahasa Indonesia. Nek bahasa Arab orang kena. Lihat ini Arab dewe ulama menika jamaah alim menika ana loro. Ana lugotan, ana istilahan. Nek lugotan pokoknya orang yang berpengetahuan. Einstein Galileo, Habibi, itu termasuk minal ulama. Nah istilahkan sing innama shallallahu min ibadil ulama. ini mbah stoke sehono bahwa Allah wa alam bisawab. Ning Indonesia iku rada goleki rada kangelan. Sing innama shallallahu min ibadil ulama. Lah ulama bahasa Indonesia Iku wis sak karepe dhewe ae. Oh, sapa pokoke janji dadi anggota majelis ulama ya ulama ngoten mawon. oh, apa jari pers apa jari anu. Niki. Repot. Jadi kadang-kadang awake dhewe niki bisa bingung gara-gara soal bahasa yang tidak pernah dijelaskan. ini ulama apa Ulama. Lah kula nek ngandani wong-wong, lah sepundi sakniki wong orang ana diplomane, ora ana sertifikate. Emeh sertifikasi, Sing ulama tenan ya lara ini, Sapa sing arep nyertifikasi aku? Sing ngeki sertifikat aku sopo Mesti ngoten. Ora disertifikasi anggere wong iso gawe. Sakniki sepuri carane? Jejak rekam jejak. Kudu sampean kudu rekam jejak. Nek ana wong disebut kiai sampean takokake, takok-takokno iki ngajine ning ndi? Kiyaine sapa? Nek ora rekam jejak, <laughs> gatholoco ki sampean ndang kiai. Oh gak karuan iki wis segala macam. Rekam jejak delok. Iki kok kiai kok ulama iku kondi ya. Mergo nek kiai-kiai tenan iku mesti iso ndudohno nah, jalur ilmu pengetahuane. Aku dari itu aduh. Jadi nek Quran ngeten niki niku iso ngurutno ngantek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ini penting. Wah ini ini saya tak nongko ya nanti. Eh kau jangan ngantuk sih. Kau kau tak jago nongko kanggo engko. Nanti eh, apa namanya? Sababul yaum rijalal khat. Mudah hari ini harus jadi kokoh nanti di kemudian hari soalnya nek gak ono sing nyontoni Quran itu dalam perilaku sake masyarakat awam yang lebih banyak itu sing mau Quran kadang-kadang ora iso kadang-kadang orang di waktu dan banyaklah masalahnya sehingga dia tidak bisa mempelajari Al-Quran sendiri Sampai saat ini disurvey, ya, jajal disurvey Lho ora tau disurvei sing disurvei mok pilkada terus ae. Disurvei wong Indonesia jarene mayoritas umat Islam iki sing maca Quran pira? Niku kan gampang. Wong ngawerwi sing menang pilkadae iso cepete ngono kok. Durung rampung kok ngitung set iso berarti hebat nih sistemnya sekarang disurvei wong Islam yang menake ini pirang persen sing mau Quran dari sekian yang baca Quran siapa berapa persen yang ngerti makna di Quran dari sekian persen yang ngerti maknanya Quran berapa yang mengamalkan Quran ini kalau gembar gemborno ya ono ya ini gak ono sing nyambut MUI ya gak nyambut pemerintah ya gak nyambut survei biar najeng kalau nunut no ini dulu sensus jadi ini sudah telat jadi ini engkau sampai ono sensus nih alasan apa nih menurut keyakinan kula kalau diadakan penelitian ini nanti hasilnya bisa untuk menyelesaikan semua seluruh masalah di Indonesia ini. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam Indonesia ini kabeh ngaku pedomane Al-Qur'anul Karim. Malah ana sing gayane Kembali ke Quran, kembali ke Quran kembali ke hadis jebul saya dimasukkan kembali ke Quran kembali ke Quran terjemahan Depa Ya ilah kalau kembali ke Quran ya ngaji kembali ke Quran ya ngaji kembali ke Quran kok buka terjemahan Kementerian Agama ya lam yajilun alias nah, ya, ora jalan Bang itu sudah melete-melete ini jalan Jalan kon maca tafsir ra iso ini macane tafsir bahasa Indonesia Departemen Agama itu nek kanggo ngawruhi maknane tok ngono lha apa-apa ya dienggo fatwa bareng la ilaha illallah kok gak rusak piye rusak Quran niku bahasa Arab bahasa Arab niku rada mengkek-mengkek bahasa Jawa dirodok mempel bahasa Indonesia gak cukup betul cukup bahasa Indonesia itu bahasa yang masih muda nggak ngatasi kalau tak cara Arab ya makanya sampai corok no Indonesia hmm. Zaitun kok imun apa tuh maknanya Zaitun kok imun zeytin yani. có mà zeytin zeytin zeytin có mà zeytin yakumu zeytin zeytin này zeytin yakumu Ina zaitan qaimun. Inna Zaidan Inna Zaidan qoma. ina Zaidan yakum. Karena Zaidun kau iman. Iki wis songo, iki durung tak terusno iki, terus nang ngadar. Inti iki wong Indonesia mau muni terjemahnya mau Zahid berdiri Zahid berdiri semula kayak Zahid berdiri lu sangang kata kok maknanya siji <laughs> sampai mau yasin nih loh ketika dua orang diutus oleh Allah Ta'ala didustakan oleh kaum itu mereka mengatakan pada waktu itu mengatakan inna ilaikum mursalun terus digorohno terus fa'azzaz nabi thalithin Allah lalu memperkuat dengan utusan yang ketiga dan utusan yang ketiga mengatakan Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun Mbok terjemahnya bahasa Indonesia podo kalau saya ngarmu Quran itu termasuk mukjizatnya adalah sastranya yang tinggi. Nah, kalau diterjemahkan model ngoten itu, ya bisa. Sastranya nggak ketinggalan kelihatan sama sekali. Nuansa-nuansa kata hilang apa? Lam yajlun. Kalau mengatakan kembali ke Quran ya kudu ngaji. Gak kembali ke hadis kok sing dimaksudnya kembali ke 40 mutiara-mutiara hadis <laughs> la ilaha illallah lu ngono ngomong buantere ra karuan <laughs> kembali ke Quran dan hadis koyo yo iya, yo iya. bandingkan dengan ulama-ulama kita yang baik hati yang menolong orang awam yang mereka tidak bisa melihat dengan penuh kedalaman Al-Quran itu Masya Allah banyak rahasia-rahasianya ulama-ulama kita yang terdahulu untuk bantu dulur-dulur sing awam dibikinkanlah buku-buku pintar sulam sapina takrib Buku-buku pintar orang tidak usah lihat-lihat Quran lagi. Dia ya, tinggal lihat itu, sing lihat, sing ngalim-ngalim iki. Itu semua dari Quran. Tidak ada. No, kitab orang nganggu cekelan Quran. Tidak ada. Terus wong iki kitab Islam kok. Lah orang sing goblok-goblok iku mengatakan, ya lebih baik Quran daripada kitab takrib lho. <laughs> Wah, ngamu. Ini masalahnya ulama-ulama itu nggak lihat Quran terus gawe dewe ngono. La ilaha illallah ini tuntunan salat jadi. Ora kok Quran. Ini. Kalau disurvey dan hasilnya sudah ditemukan, saya yakin semua persoalan di Indonesia ini selesai. Nanti hasilnya bisa untuk bahan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, segala macam itu. Nah, kenyataan umat Islam itu ini ini ini. Delok. Eh, oh, lah sing maca Quran mok semene. Semene akeh sing ngerti maca Quran itu. Sing ngerti maknane mok semene. Oh, lah sing ngamalno ora ana. <laughs> Ketahuan. Jadi pendidikan agama itu nanti bisa ini dijadikan pedoman. Ini orang-orang ya sengene terus saya awasi. Dibodoni wong-wong sing pinter bodoni ini. Nah kalau ku ini kader-kader ini nanti ya, ya. Mungkin nek mes mempelajari tafsir terus ngamal okay. dengan demikian orang-orang sing ora iso maca Quran ora paham Quran ora sempat maca Quran iku iso nyawang awakmu oh ngono kuwi to laku Quran iku kaya ngono kuwi nah, kepenak sampean iku nek tumbas sepeda motor tumbas TV niku sakjane ana buku panduane kandele yang iki kandel TV ini sampean tumbas TV ana panduane ini. tapi kalau yakin sampai mboten nate maca niku belas lho kok iso nyetel ora tahu maca panduan kok iso numpak sepeda motor kok iso terus langsung di starter ngono ae lho kuwi mbok waca kono panduane ra usah lah ngene kok dadak maca panduan bareng harus balik nyawang mong nyetater kok dhewe bolak kuncinya di sini bolak balik nyawang mong sing nyetater niki Quran buku panduan ora diwaca ora tau, roh. Contohnya umum sing lakune kaya Quran, terus piye jajal? Paham ya jlun. Sampai no insya Allah janji ora tau delok sing jenenge peda motor. terus orang maca buku panduannya wis mesti ora iso ngakokno ini juga begini nggak bisa kecuali kalau Quran itu pancen mau dinggo jimat siji di rumah malah kadang-kadang gresek-gresek nek wayahe saban ngeten iki arep Ramadan lagi gresek-gresek gajeke aku di Quran iku ning ndi ya ana yaene wis lali Quran bareng saban lagian gerayang-gerayang nah iki apa? Dikuwanekno brum. Kayak gunung merapi meledos. Bleduke niku sak senti ya. ya. Mulai Ramadan biyen nanti arep Ramadan meneh akeh di demek diwaca paling-paling yasin terus apa sing gawe nggo golek rezeki surat waqiah <laughs> eh, ya ora ora teko-teko rezekine oh, macane ora dipahami maknane oh. jajal sampean pahami maknane kuwi rezekine teko diwaca bloko-bloko eh. <laughs> Ini podo ae, surat apa ae podo ae sampean maca niku. Podo ora pahami maksude. Lha sampean paham Quran, niki dino Quran niku nyinggungan. Kula niku nek maca Quran rada asem sak niki niku mergo niku. Quran niku saiki tak rasa-rasakno kok menyinggungan. Nyinggung. Nyinggung. Nyinggung perasaan. iki ayat kanggo wong kafir kok member karo kelakuanku iki ayat wong munafik kok plek karo aku iki ayat kanggo wong mukmin kok blas aku ora nempel nggih bejo sampeyan sing ora tau maca Quran utawa sing maca Quran ora paham berarti glendem ngono wae jane tersinggung sampeyan ngerti maknane niku Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. <clears throat> Iki sapa iki? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. <laughs> Nek ngadeg ke salat iku ora sarasan. Apa ora wajib nyu salat? Wong iki wajib ya tak lakonane. Tapi ambek ana rasa-rasane. wa kamu ilas, ini siapa sih Kamu itu, Rujukan ini sama ولا يذكرون الله إلا قليلا gak tahu ke kejaba sithik kira-kira siapa itu Pikirannya pendak anak kondangan tuan. wong Islam karo wong kafir. Wong kafir ana loro. Kafir gak percaya pangeran, mbek kafir percaya Quran tak kepercaya Gusti Allah, tapi ya nyembah liyane. Namine musyrik. Sing Islam ya ana loro. Islam japojeru, jero ambekan jaba tok. Sing japojeru jero jenenge mukmin, sing jaba tok jenenge munafik. Jadi wong munafik niku ya Islam. Orang kena sampaikan kandang, mau oh, jujur Islam gak bisa. Dia Islam. Sampai ngalani munafik ya ora iso. Wong munafik niku sing jabone tok jerone orang. Lah sampean arah jerone. Jadi ra iso. awak itu ra iso ngarani wong munafik niku ra iso. Kowe kowe munafik, kok ngerti? Soalnya cangkeme tok sing iman mau cangkeme tok. Kok ngerti nih nek cangkeme tok? tahu beda hati nih, wong Nek kanjeng Nabi besok mergo di paringi besok dening Allah Subhanahu wa taala. Nek ana sing apa sing besok mergo diparingi besok dening Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe gak iso. Islam niku ana lho. niki ndi sing kula waca niku wau idza qamu ila salati, qamu kusalah niku wong-wong munafik ora wong-wong mukmin awake dhewe ngakune wong-wong mukmin tapi ternyata yo ya nek ngadeg salat ya rada rasa nek zikir ya mau pendak kajatan gak kajatan ora zikir Yura'un nas <laughs> nek ngibadah diketok-ketok wong nek sembahyang dhewean kaosan oblong sing diwaca inna ta'ina karo kulhu nek ngimami nganggo jas tutup sing diwaca sabihis karo hal ataka iku sing dipameri sapa jae Gusti Allah tahu wong ulanna ala yadhkuruna Allah illa qalilan Anjar tahu amlam tumbil, tundirhum bukan ayo kok kandhani kok bukan digablek kae Gus apa? Wong kafir. Nek sampean ngono nggih mok mempel ngono ta. Nah, itu dudu wong kafir wong Islam mukmin kok. Bareng diwaca wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ini ayat komunitas orang-orang mukmin ayat awak dhewe awak dhewe ngaku mukmin wal mukminuna lan wong-wong mukmin lanang wal mukminatu lan wong-wong mukmin wedok iku ba'duhum sebagian wong-wong mukmin mau iku aulia ubadin sebagian aulia <laughs> ya. niki wah iki bakas aulia wong darani kelingan Maidah 51 <laughs> Jadi itu niku dampaknya niku sampean bayangake sampai sedemikian luas kalau orang itu hanya baca Quran itu lewat Quran terjemahan di pak. Orang ngaji dampaknya sampai kan luasnya kayak gitu. Ba'duhum awliya ubadin Wong mu'min lanang, wong mu'min wedok satu sama lain itu wali. ini niku jamak dari wali. Rasa dimaknani si saya manani wali ae. Engkau nek dimaknani Engkau gak cocok ambekan makna Jakarta e kok sing jane wali maknane pemimpin niku nek wali maknane mau pemimpin tok lah nek ala inna aulia allahi la khaufun alaihim iku maknane piye maknane piye aulia Allah niku dadi piye pemimpine Gusti Allah oh hebat temen kowe mimpin Gusti Allah <laughs> ngaji anda ngaji jadi gak ngerusak ngerusak awakmu dhewe gak apa-apa ngerusak wong sak Indonesia ini repot kok tekan kono iku lah apa wal mukminuna wal mukminat ba'duhum auliya'u ba'din ana sing maknani kekasih wong mukmin satu dengan yang lain itu kekasih sampean mukmin saya mukmin saya kekasihmu kamu kekasihku ada yang maknani penolong kalau dimaknani penolong kamu mukmin saya mukmin kamu penolong saya saya penolongmu kalau dimaknani kekasih kamu kekasihku aku kekasihmu nek kula duwe makna duwe makna dhewe ajeng kula patengke niki mergo gong enek durung enek sing duwe makna kaya kula Ini wali ini kula maknani bala bala mbok bahasa Indonesiane mbok apa, tapi bolong itu idiom perang. Di perang itu ada bolong, ada musuh. Niki sampai nggih tempu di mawon kena niki. Aulia sak Quran sampai maknani bala kafe kena kafe. Tapi naik sampean maknani pemimpin orang kena sampean nggih maknani inna aulia Allahilah la khaufun alaihim wa Tapi naik bolong iso kena kafe. Gimana nih Maidah lagi sakit saged, maknane lagi sakit mana inna aulia sakit Bolo. Kena apa kalau kula maknani bolo? Asal usul ini mergo hadis Sopo sopo sing wani karo eh Allah, Gusti Allah akan mengumumkan perang. Mengumumkan perang. Jadi ini idiom perang. Sopo sopo sing wani karo aulia Allah Allah akan mengumumkan perang kepada mereka jadi nek dimaknani Sopo sopo sing wani wani karo balane Gusti Allah ana malaikat dawuhi tiang-tiang mukmin nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah Ibu mbok apa jae Lah ya, pemimpin nek mana ni bolo kenek juga malaikat konco kalau tiang-tiang Allah alladzina qalu rabbuna Allah tata nazzalu alaihimul tu. Allah takhaf wa la tahzan terus wa absiru bil jannati allati kuntum tu'ad nahnu awliyaukum fil hayatid dunya aku pemimpinmu Kak <laughs> pati cocok tapi nek bolo cocok kami para malaikat balamu ning donya sik ning akhirat. Mulane dikandakno niki ayat ala inna Aulia Allah la khaufun alaihim. Wali-waline Gusti Allah ora duwe wedi ora duwe susah. Mergo apa? Mergo wali maknane bala. Balane gubernur ngono ae setengah mati engkeke. Iki balane malaikat, balane Gusti Allah. Wedi apa? Ora wedi apa? m wali-wali ni gak ana sing dimedeni. Mergo napa balane Gusti Allah kok wedi? Sing wedi kuwi lak sing gak dibolo Gusti Allah. Ya tur. Wong-wong mukmin lanang balik tengene ayat niki wau. Wong-wong mukmin lanang, wong-wong mukmin wedok, satu sama lain itu bolo. Sampeyan mukmin kula mukmin, sampeyan bolo kula kula bolo sampeyan. Ora musuh. apa ana bola nembak bola Ono, bola nembak bola enten apa kan Onten. Biyen nalika perang Teluk zaman Amerika meh menundukkan Saddam Hussein itu kan balanan kalau Inggris bareng kalau sekutunya. Tiba-tiba Amerika nembak Inggris, tentara Inggris ditembak Dewa karo tentara. jadi ono, Bolo menembak bolo ngono. Tapi kecelakaan. Jadi nek sampean kok tukaran kali, podo-podo wong muin niku ini kecelakaan. Utawa padha-padha ora maca Qur'ane. Utawa podo padha ora pahame Qur'an. Wal mukminuna wal mukminat ba'duhum aulia, Lah kula rak tersinggung ya mocok ngoten iki. Lah aku mbek wong mukmin iki kok gegeran terus ora kaya bola. Kok kaya musuh. Inna aulia Allahi la khaufun alaihi walahum. Ninggung. <laughs> Sampeyan maca tadi Quran sampai pencelengi maknane. Mangke sampeyan wong beda kok. Ayat sak durunge niku ndawuhake al munafiquna wal munafiqat ba'duhum mim ba'din. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kosok wong sule. Komunitas wong munafik tidak ada aulia-ulian, tidak ada bala-balanan. Amin perhatikan redaksi Quran ini luar biasa kok berbicara tentang komunitas orang mukmin wal mukminuna wal mukminat ba'duhum aulia ibad ketika berbicara mengenai komunitas orang munafik ba'duhum mim ba'din tidak ba'duhum aulia ibad kenapa di kalangan munafik tidak ada bala-balanan hari ini cocok kepentingannya bolong sesuk ora cocok musah sesuai neh cocok neh kepentingannya bolon neh Iku orang mau mau nafek Semarang tok, nafek Jakarta ya mau iku kelakuan. Ba'duhum mim ini cara Arab maknanya sekali sih tiga uang. kodoh lah mau nafek endi mau kuwi kelakuan. muru bil mungkar hau na 'anil ma'ru Pun bab saya ini bab Isra mi'rat sok metos wis langsung kasile ae salat nggih kasile nek cara kowe salat itu apa mungkin tak takoki sing kowe wisuda iki mau apalan apa binazar apalan Wong Gusti sapa tak takoki salat iku apa menurut awakmu apa doa doa doa iku lughatan salat lughatan jadi Bien Muhammad Ali setiap mau tinju disebutkan dia sholat dulu orang Indonesia nggak paham sholat luwatan jadi dimaknai wah sholat tapi ya sholat ning ring padahal mau ngene tok bener salah satu itu makna makna lugotan orang ada yang memandang sholat itu hanya sebagai kewajiban karena sing muni rukun Islam ada yang memandangnya sebagai kewajiban. Kalau hanya sebagai kewajiban sebagai rukun, mengapa kok sampai Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam harus menerima sendiri perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala sampai harus Isra Mi'raj selain sholat maknanya dungo apa tak jagokno untuk masa depan yang gue tok ini. Eh. sebagai kewajiban. Kalau orang mandang sebagai kewajiban, kalau tidak wajib tidak dilaksanakan. Ulang niku zamane Bung Karno. Orde lama. Kula terus enom, teh Joko, teh Joko. Niku hobi kula niku ngumpulake alamat-alamat e bintang film kalau menteri. Berarti bintang film sepundi mawon kula malam malamate. Menteri apa ae kula gadah oh <clears throat> Wong tau nyelengi baru wis cukup kula teng Jakarta. Jakarta kepengen roh rupane uang sing jenenge menteri kaya apa. Bolak-balik kok ning ngene gambare ning ngene koran terus ae. Wah, mentah menteri menteri menteri iki jane kepengin. Terus kula golek kira-kira menteri ndi sing tak dhisikno. Wah, menteri agamae. Mesti menteri agama ini mesti ngerti silaturahmi barang itu agak ganjarane iku mesti ngerti. Eh, menteri agama, menteri agama. <clears throat> oh parah tengah teng ini omahe ngono wagere wesine guwemboke guwedhi kula nuwun kula nuwun gak ana sing waduh omahe mereka mriki kula nuwun keng mriki terus ana bakul napa niku itu apa itu itu ada tombolnya itu eh wong desa wong desa marang ning ya ana tombole <laughs> Nek kula nuwun ket mau dene. Gak ono sing bukane mulane. Kula eh bolak-balik metu nih wong wedok gedederan Ada apa? Wah kok galak ngene laki pembantunya ini galak galak <laughs> ngene. Bapak anu ada. Ada mau apa? Ya mau ketemu. Ada urusan apa? Ya mau ketemu saya, eh tidak bisa lagi istirahat. Mah kok ngeja? Dua itu menteri agama kok. Dua lah ini nih. Kali ini menteri kalau ketemu di kantornya. Sesuai kalau teng kantor. Nari kon itu hitung jadi tamplin nih. Kantor Kementerian Agama. Muliku ketemu kalau mbah sekretarine, mbah ajudane, teman teng mriku. Mau dikandani nek ameh ketemu menteri, ketemu wong eko. Mriku dikon ngisi formulir. Nama, pekerjaan, anu segala macam niku. Kula lagi tekan kolom pekerjaan itu wis bingung aku. Gak tak isi apa iku. orang di penggawean bisa Niku asal usulnya ana penggawean bila swasta ini ngante saat ini kalau betul genah makna wira swasta itu apa swasta itu apa terus nonton kolom kepentingan ketemu sama menteri ini gua tulis silaturahmi aku serah ke baik buat apa itu silaturahmi ini nanti hatiku Sekri ini menteri orang oh, ngerti maknanya silaturahmi itu. Ini emangnya hari raya silaturahmi. Nah, itu piye dong silaturahmi enggak hari raya tahun badan ini. Terus ditolak. Seesok moro maling. Kalau dia betul nginep begini hotel ganti hotel gak di konco. Turunin ini, gini kantor PB keramat raya Kramat ini open bar. Tukang bakso barang bisa turu kono. Kula mriku nggelar koran ning dhuwur meja ngoten mawon gak ana sing arah Wisuk mangkat malah terjadi Departemen Agama. Kula isi genti urusan keluarga. <laughs> Wambah ngamuk kan. Sampeyan pernah apa sama? Sama menteri pernah apa? Hmm. Nate-nate ku diurut-urut tekan Nabi Nuh ya. <laughs> Jangan main-main ini menteri ini banyak kerjaannya untuk Indonesia untuk ngurusi sampean. Eh. Kulo jaman terus enom niku uh, ngoyelan. Nek urung keturutan ketemu menteri dia ah, ah. kuat-kuatan kurang percaya. Saulan bededet bayang bayangake sauran medhut setiap pagi Kalau ngisi buku genta genti kalau genta genti ya, kepentingannya kalau genta genti dhewe. sauran setiap pagi. Ijrik. Keramat raya, tak tamrin raya, raya tamprin. Yang terakhir, kalau kelingan kalau isi menyampaikan amanat. Amanat apa? Nah, tidak bisa saya sampaikan kepada Bapak ini amanat untuk menteri. Ya sudah, tapi tiga menit saja. Wah, di disposisi tiga menit saja. Tiga menit saja itu di siapa abang guwedin. Tiga menit saja iya ya Pak aku bisa mau dhewe ya tiga menit. Wah, oh, angkel ngantek kiamat kurang rong dina aku kelingan wong iki. Wah, oh, galak ya, jadi menteri ae kok kongkonane menteri ae kok ngono galak ya. Saulan bedet. Terus dikei diskusi. Buatin gue ini kasil mergo kula tulis amanat itu apa mergo pun sebel angger <laughs> angger esuk ketemu kula. Kira-kira mergo sebel niku. Kayak ini malbu Masya Allah menteri ini kos ini mereka ini dawur nelayan gitu wedangnya papat ini sama telu papat papat oh kuning iya, apa wah ya Allah mati dari menteri uh, ada urusan apa menyampaikan amanat apa Rupanya wis dikan kalau diwaca sampai untuk menyampaikan aman. Ada amanat apa? Salam dari kawan-kawan dari Rembang. Oh, alaika. <laughs> alaika wa salam. Apik menteri ini orang koyok mau. Oh, iya. alaika wa salam. Eh. Terus pamitan gue. Loh, tidak ada. Hanya itu saja. Iya Pak, memang saya hanya menyampaikan amanah saja. Masuk aku kula kandak nonek. Jadi aku mau kepengen lah rupanya menteri. <laughs> kan dia ya saru aku ngono. Tadi kalau sudah memang hanya menyampaikan amanah tuh. Enggak ada urusan enggak. Eh, kalau metu kali ngengkei uang ini. Cuma satu menit tak? Enggak ada tiga menit. Mengangkel <laughs> angkel aku. Eh, buaran kula pun terkenal. Gusmus pun terkenal seandai Indonesia ini. Dalam rangka haule menteri niku, menteri agama. Kula critakno cerita niki. Kula disiksa satu bulan oleh seorang yang menjadi sekprinya menteri agama. Nanti dia umur hisab Masa nah, itu. Wong-wong do guyu kabeh. Guyu kabeh. Lho kok guyu? Oh aku serius kok guyu. Bar kula pidato niku ana wong terus ngampung dengkul kula. Gus nyuwun ngapunten. Minta maaf itu saya. Aku terus luluh kono wis ndak jadi ndak jadi ndak jadi saya persoalkan nanti dia yaumul hisab <laughs> Ini ngambung dengkul gua. Tapi cerita niki sampean saise. Genti Orde Baru. Zamane Pak Harto. Wonten acara gedhe-gedhenan ora salah niku eh, Kongres Mas Media Asia Pasifik napa Asia Afrika duka sepundi kula kok ana jujuk teng mriku niku menawa ya laden wedang mbah apa lah pokoke kula mboten lali kula napa kok aja kok nang kono iku pokoke kula temu-temu teng mriku dadi panitia ketua panitiane saking suksese pertemuan iki diangkat jadi menteri penerangan namine Harmoko menjelang berakhirnya konferensi diumumkan semua yang ikut konferensi dan panitia akan diterima presiden di istana negara besok sore dan akan dijemput pulau pulang golek silian jas <laughs> nah, golek silian jas lo terus Joko dari kenal jas barang eh. tenang sore ini warani Wis nganggo AC niku. Ada kira-kira 500-an orang. 500-an termasuk delegasi dari berbagai negara. Kali panitia ini kira-kira 500-an. Wong bisa pirang-pirang. Kan gene istana niku Pak Harto umatik mriki. Jejeri dijejeri kalih menteri sing kayak ngantuk terus niku situ Murdiono menseknek, menseknek mensek Itu yang ngantri salaman wah aku ya ono ya ini mau ndelok gambare mesam-mesem tok nah iki aku ketemu dhewe kan the smiling jenderal wah wow. jenderal Soeharto presiden Kula niku gak sabar. Antri salaman enggak gak ndagaginan. Ya Allah, selaku pengen salaman dengan presiden. Oh, antri oh. tekan ngarepe presiden. Apa kabar? Tangannya walus ya. udah tahunya ke pacul sale. walus. Ya Allah, Allah, wonge resik apa kabar baik pak betul jadi ana pikiran nakal kok rasa sih ini aku terus njaluk utangan mesti dipari aku lagi mikir ngono disundul kok nguri gak sabar juga kita pon ini sobat nang ini mulai angger tamu kalau ceritanya dan jadi tamu cerita wah aku balik ketemu Pak Harto Pak Harto siapa? ya Pak Harto siapa? presiden nih ah. gua ngimpi kok ngimpi ketemu teman, siapa? Eh, presiden presiden iya ya ngomong ngomong apa ngomong apa apa kabar Oh, ana tamu nek kula critani nek ngantek bojo kula nih. tenggini guri eh, ngomentari ana tamu cerita Pak Harto meneh cerita Pak Harto meneh kok sirik ya wong seneng kok sirik ya kalau buat seneng banget ya Allah lah kowe ora tahu ketemu kok ndelok nyawang fotone tok ae aku ah, ngantek salaman bareng siden ini sampean bayang dapure menteri ae dilabui saulan bertetet ijek setepat hari tiga itelung menit tak muar merah karuan dapure presiden ae salaman apa kabar diceritakno mingguan ruangking seneng lah iki presidene presidene presiden, presiden. Orang usah ngisi formulir. Mau ketemu kapan saja. Malah open house lima kali sehari. Paling presiden setahun sekali. Ini lima kali open house. Bukan hanya lima kali sehari open house. waya sowan yo ya kena sowan. Tengah wengi malah sepi. Gak ono kancane. Orang mau terima apa kabar Ayo njaluk apa? Hal min sa'il? Hal min mustaghfirin? Hal min talibi hajatin? Ditawani, tawani ya Allah. Apa ndik hajat apa, ndik hajat apa? Lha ditawani sing ditawani ngorok ya, payah. Masya Allah. Udah pure presiden ae ketemu ngono kok sewenenge kaya ngono ya Allah. Maknyuk ngono tak salaman apa kata, Iki wis jalane wis saben saat nang. Kaget sowan, kaget matur nopo nopo ya Allah. Jadi kok salat itu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Kowe saiki jajal ketemu Ganjar iku presiden apa gubernur iku Ganjar Pranowo. Nah, bulet kowe kena iso ketemu kowe. Harus nah, ketemu kene ketemu kono, ngisi formulir kene ngisi. <laughs> Omene kok nemoni Jokowi. Wah, tambah ribet meneh kowe, gak iso ketemu. Iki kowe sak wayah-wayah. Lho kok malah rasa-rasa lucu. Diterima oleh yang begitu besar. Sementara kita begitu kecil. Kok gak semangat lah. Kok rasa-rasa Kenapa? Karena kita menganggap itu kewajiban. Ini bukan kewajiban. Ini kebanggaan kita kita bisa merat setiap saat merat mulanya gue naik nakiat kae ayangannya Kanjeng Rasul kau merat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut ayyibatulillah Kanjeng Nabi matur karo Gusti Allah Gusti Allah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Kanjeng Nabi eling umate eh, wis disalami assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Eling. Terus piye para Assalamu wa ala ibadillah salihin. Masya Allah Setiap saat kita bisa sowan Mengeluhkan sesuatu Atau hanya sekedar sowan di tengah wengi malah sepi Ora sek-sekan eh, <laughs> Enak lu Wana suniam Kamu Tuhan ora wis daya pun ataman Quran pun Isra merat pun malah sak kasih oleh-oleh barang sekali lagi selamat sedaya kiai ini Ustadz ustazae santri-santri ini kumpul manfaat kabeh paling kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala manten kirang langkungipun aku agung pangapunten wallahu yuwaffiquna ila khairul islam wal muslimin khairu Indonesia Indonesia, Indonesiin wa astagfirullahaladzim li walakum wal